Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Al-Qawaidul Fiqhiyah yang diambil dari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah karya Al-Imam Sa'di rahmatullah alaihi yang diberi catatan kaki oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaihi. Kita masih berada pada bab seputar pembahasan mengenai apa? apabila dua ibadah atau lebih terkumpul dalam suatu waktu dan tidak memungkinkan untuk dilakukan semuanya dalam satu waktu tersebut maka diperbolehkan melakukan suatu perbuatan yang perbuatan tersebut sudah mewakili semua ibadah yang ada manakala satu jenis kemudian satu hukum paham ya jadi satu satu jenis satu hukum maka apa boleh antum lakukan seharusnya misalkan banyak ibadah itu harus dilakukan sendiri-sendiri tapi boleh antum gabungkan itu kemarin kaidahnya ya nah tapi ingat satu jenis satu hukum kalau beda jenis beda hukum maka nanti akan berbeda juga penerapannya dan juga nambah kalau fikum kaidahnya nah kita lihat berikutnya pada kalau fikum Kata beliau, "Wa man halafa 'iddata aymanin" fiha." ya. kan? "Wa man halafa 'iddata aymanin 'ala syai'in wahid wa hanasa fihi 'iddata marratin qabla takfir." Ini perhatikan baik-baik pembahasan masalah sumpah ini. Nah, barakallahu fikum kalau mau ikut nyimak enggak masalah itu nanti biar tahu. Naam, wa man halafa 'iddata aymanin 'ala syai'in wahid dan barang siapa yang bersumpah dengan sumpah yang banyak tapi sumpahnya itu terhadap satu sesuatu yang satu. Amlum. Jadi dia sumpah banyak sumpah dia lakukan wallahi demi Allah dikit-dikit demi Allah dikit-dikit wallahi. Tapi dia sumpahnya terhadap satu perbuatan itu loh. Paham ya? Demi Allah aku gak akan masuk ke rumah si fulan. Ternyata besok masuk. Sumpah lagi demi Allah besok aku gak akan masuk ke rumah si fulan. Ternyata masuk lagi itu loh. Berarti kan sesuatu yang satu yaitu tidak mau masuk ke rumahnya si fulan. Nah, itu terulang-ulang itu sumpahnya. Nah, kemudian dia langgar namanya han hanf. Hanf itu melanggar sumpah tadi itu. Nah, ya, seperti itu. Nah, bagaimana? Kita lihat. Wa man halafa iddata imanin barang siapa yang sumpah dengan sumpah yang lebih dari satu untuk sesuatu yang satu satu perbuatan tapi sumpahnya berkali-kali tadi wa hanasa. Hanasa itu melanggar sumpah fi dan dia melanggar pada sumpah tersebut iddat marrat berkali-kali melanggar qabla takfir sebelum bayar kafarah kafarah sumpah ingat-ingat ya ada berapa pilihan tiga pilihan imma bebasan budak atau puasa tiga hari berturut-turut atau memberi makan sepuluh orang miskin sampai kenyang nah ini belum bayar kafarah sudah sumpah lagi itu loh paham belum jadi sumpahnya berkali-kali dalam keadaan dia melanggar berkali-kali sumpah atas satu perbuatan. Apa perbuatan tadi? Tidak mau masuk ke rumah si fulan. itu sumpahnya berkali-kali. Belum bayar kafarah, sumpah lagi. Nah, bagaimana solusinya? Kata beliau, ajza'ahu kafaratan wahidah an Cukup bagi dia, sah bagi dia membayar satu kafarah saja. Dari sumpah yang dia langgar tadi itu, cukup bagi dia membayar satu kafarah, Pak. Paham ya? Nah, cukup bayar satu kafarah. Padahal kalau dihitung, contohnya lima kali sumpah ya wallahi demi Allah aku nggak akan masuk ke rumah si fulan. Besok ngelanggar. Sampai lima kali gitu terus. Seharusnya kan banyak kafarahnya, tapi ternyata apa cukup bayar untuk kafarah saja. Paham maksud? Paham soalnya ya? Nah, jadi maksudnya salah paham ya? Ayo. Fa in kana al-halaf 'ala syai'aini fa aktsar wa hanafa fil jami' fa 'ala al-mashhur min al-madhhab. Pembahasan yang berikutnya juga kalau orang itu sumpah satu sumpah satu sumpah, tapi untuk dua perkara atau lebih. Kemudian dia melanggar. Paham ya? Nah, contohnya bagaimana dua perkara atau lebih? Demi Allah, hari ini aku enggak masuk, enggak akan masuk ke rumah sepulan, enggak akan makan, enggak akan minum, enggak akan tidur. Jadi berapa, perkara? Banyak ya, empat perkara, tapi satu sumpah. Wallahi demi Allah, hari ini aku enggak akan makan, enggak akan minum, enggak akan tidur, enggak akan masuk rumah sebulan, enggak akan berdiri, enggak akan duduk juga. Wah, repot kan ini? Sumpahnya banyak sumpahnya satu tak tapi dia sumpah atas perbuatan yang banyak gitu loh. Nah, itu kata beliau Fakadhalika al-masyhur, menurut pendapat yang masyhur maka juga apa? cukup bayar kafarah satu saja. Berarti permasalahan yang pertama sama kedua beda atau sama? Beda. Permasalahannya beda. Permasalahan pertama dia sumpahnya berkali-kali untuk satu perbuatan. Itu nanti kayak kalau bayar kafarah berapa? Sekali kafarah sudah mewakili semuanya. Paham maksudnya? Kalau yang kedua ini dia sumpahnya cuma sekali, tapi atas banyak perbuatan dia sumpah. Demi Allah, hari ini aku tidak makan, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau tidur, tidak mau berdiri, tidak mau duduk, misalkan. Banyak banyak perkara ini kan, tapi berapa sumpah? Satu. Itu juga yang rajih. Ya. Sekali kafarah sah. Paham maksudnya ya? Kalau dia melanggarnya. Kita lihat, waqtara asy-syekh Taqiyuddin fi hadhihi al-mas'alah al-akhirah anal kafarata tata'addad bi ta'addudil mahluf alaih. Tapi Asy-Syaikh Taqiyuddin rahimahullah taala dalam masalah yang terakhir ini yang masalah yang terakhir yang bagaimana tadi? Satu sumpah untuk untuk apa perbuatan yang banyak tadi, satu sumpah untuk perbuatan yang banyak. Menurut Asy-Syaikh Taqiyuddin rahimahullah, kafarahnya itu akan berbilang sebagaimana berbilangnya nah barakallahu fikum perbuatan yang dia sumpahi. Kalau perbuatan yang dia sumpahi lima berarti otomatis dia bayar kafarahnya lima Amalum, walaupun dia satu sumpah. Wallahi demi Allah, aku hari ini tidak mau minum satu, tidak mau makan dua, tidak mau tidur tiga, tidak mau berdiri empat, tidak mau duduk lima. Nah, lima ini berdasarkan pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Taqiyuddin rahimahullah taala, masing-masing ada kafaran sendiri. Paham berarti bayar kafarah lima tadi. Apa maksudnya? Nah, ini. Nanti kita lihat yang rajih yang mana. Wa amma idza kanatil kafarat mutabayyinah maqasiduha kafaratul zihar wa yamin billah aw lil wad'i fi nahar ramadan wajib alaihi kafaratun li kulli wahidatin minha idza hanata wallahu alam permasalahan yang ketiga sudah beda lagi perhatikan baik-baik yang ketiga ini dan adapun apabila kafarahnya itu beda-beda eh, berbeda-beda tujuannya nah kafarahnya kan beda-beda kafarah zihar sama dengan kafarah orang yang berhubungan badan siang hari bulan Ramadan. Kafarah yamin beda enggak? Beda. Nah, kalau kafarahnya berbeda-beda, paham ya? Berbeda-beda tujuannya juga, seperti kafarah dihar. Dihar itu apa sih? Dihar itu seorang suami mengucapkan kepada istrinya anti alinya kadari ummi. Wahai istriku, kamu itu bagiku seperti punggung ibuku. Jadi seakan-akan dia sudah enggak suka lagi sama istrinya gitu ya, dihar namanya. Nah, dihar itu seperti ucapan anti alinya kadari ummi. Ucapan siapa ini? suami kepada istrinya. Kalau istri dan suaminya enggak ada dihar, dihar itu ucapan suami kepada istrinya anti alayya kadzahri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Amulun. Ini namanya dihar. Lafadznya pakai dhahar tadi loh ya. Nah, kalau antum lihat kisahnya dalam surat apa Al-Mujadilah itu ya. Itu awal-awal itu masalah dihar tuh. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fiikum. Nah, Kata beliau di sini, amma adapun idakalah til kafarot kalau seandainya kafaroh kafarohnya itu mutabayyinah maqasiduha, berbeda-beda tujuannya, berbeda-beda. Nah, barakallahu fiikum keinginan yang dia lakukan awal mulanya seperti kafarat tuhihar, Wa yamin billah, dan sumpah atas nama Allah. Wa watni wat itu jima' artinya walidwat'i fi nahar Ramadan, jima' di siang hari bulan Ramadan. Wajib alaih kafarat likulli wahidatin minha idza hanasa. Maka wajib bagi orang tersebut membayar kafarah masing-masing yang dia lakukan tadi itu. Kafarah yamin sendiri bayar sendiri, kafarah dihar sendiri bayar juga. Paham ya? Kafarah jima' siang hari bulan Ramadan juga bayar. Paham belum? Cuman jenis kafarahnya. Kalau kafarah dihar itu sama dengan jenis kafarah untuk apa? Yang berhubungan badan siang hari bulan Ramadan. Apa pilihannya? Satu bebasan buddha Dua puasa berapa? Dua bulan berturut-turut. Tiga Abdul Ghafur. Berapa? Satu? Seratus? <laughs> Kebanyakan. Enam puluh. Eh, saya keliru ya. Jadi kafarah bihar sama kafarah jima di siang hari bulan Ramadan sama pilihannya. Ima bebasan budak, memberi makan 60 orang miskin sampai kenyang. Kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Beda dengan kafarah yamin kan ya. Kalau kafarah yamin bebasan budak, puasa tiga hari berturut-turut, memberi makan 10 orang miskin sampai kenyang itu pilihannya. Paham belum? Nah, otomatis kan kalau antum perhatikan baik-baik kan beda kasusnya. Ini bihar, ini sumpah, ini jima, ya enggak? Oleh karena itu kalau dia lakukan dalam satu waktu kemudian dia melanggar semuanya, otomatis kafarahnya sudah tiga. Apa maksudnya ya? Seperti itu maksudnya. Nah, wallahu a'lam. Kita lihat bawah itu. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, al-aiman al-aqsam. Sumpah-sumpah itu terbagi nah, menjadi beberapa bagian. Al-qismul awal, pembagian pertama. Perhatian baik-baik ya idza halafa iddata aymanin ala syai'in wahid ajza'athu kaffaratun wahidah wala iskal. Ini yang pertama mudah ini. Kalau orang itu bersumpah dengan sumpah yang banyak dia lakukan sumpahnya tadi, tapi untuk satu perbuatan, sumpahnya banyak berkali-kali dia sumpah, tapi untuk satu perbuatan. Maka kata beliau, sah bagi dia bayar satu kafarah enggak ada iskal. Paham Ini yang pertama. Sumpahnya berapa kali? berkali-kali tapi untuk sesuatu perbuatan satu. Untuk satu perbuatan apa? Satu perbuatan. Bukan perbuatan yang banyak satu aja. Contohnya tadi itu contohnya. Kita lihat lagi dengan contoh yang ada di sini. Misalnya dari contohnya halafa alla yukallim fulanan. Ada orang bersumpah bersumpah untuk tidak bicara dengan si fulan. Ini sumpahnya ini. Wa ba'da roh kemudian selang beberapa saat. nam Qabalahu shadiquhu walamahu ala adam taklimi li fulan. Kemudian didatangi temannya dan juga mengkritik kenapa tidak mau bicara dengan si fulan, akhirnya bicara dia. Melanggar berarti kan udah melanggar. Setelah itu fahala famarda ukhra. Setelah itu sumpah lagi dia. Allah yukalimah. Sumpah enggak mau bicara lagi dengan si fulan. Suma ba'da fatrah, kemudian setelah beberapa saat, beberapa waktu, qabalahu shadiqun akhar wa lamahu ala dzalik. Datanglah teman yang lain nah, mengkritik tentang perbuatan dia yang kamu bicara tadi. Akhirnya bicara. Sudah melanggar berapa? Dua. Paham ini? Kemudian fahala pamaratan ukhra, sumpah yang ketiga kali. Allah yukalimah. Sumpah yang ketiga ini juga demi Allah aku enggak akan bicara dengan fulan. Berapa kali sumpah berarti? Tiga. Summa hanafa fi yaminhi bi an kalamahu. Kemudian dia batalkan lagi sumpahnya untuk ngajak bicara si fulan. Nah, kalau antum perhatikan Perbuatan yang dia sumpah itu berapa perbuatan? Satu. Tidak mau bicara dengan si fulan. Tapi berapa kali sumpah? Berkali-kali ya enggak? Bahkan tiga kali sumpah dia langgar. Nah itu maksudnya. Sumpahnya berkali-kali tapi untuk satu perbuatan. Nah itu bagaimana kata beliau? Fahuna yudzi'uhu kafaratan wahidah. Maka di sini sah bagi dia membayar satu kafarah saja. Imma bebasan budak, imma memberi makan berapa orang miskin? Yamin 10 orang miskin sampai kenyang. Ini sampai kenyang enggak sembarangan ya? Sampai kenyang. Ima puasa berapa hari? Tiga hari berturut-turut. Kalau di Yaman sana, kalau di Yaman biasanya ini kisah aja mungkin pernah tak kisahkan juga. Di Damat saat itu di Yaman itu orang Yaman sering kali mereka sumpah. Oleh karena itu jadi sasaran orang Indonesia. Sasaran tuh bayar kafarah. Paham ya? Karena orang Indonesia itu Masya Allah. Jadi dikit-dikit langsung diajak ke bufia atau semacam restoran kecil itu Nah, disitulah mereka bayar kafarah. 10 orang Indonesia katanya. Ya, kasih uang sekian, beli makan sebaya sekenyangnya. Kalau belum kenyang, tambah lagi. Sampai kenyang itu 10, 10 orang miskin tadi sampai kenyang. Nah, orang Indonesia sana walaupun sekaya apapun dianggap orang miskin gitu loh. Paham ya? Jadi dah ma'ruf itu. Maksudnya apa? Maksudnya syahidnya di sini memberi makan sepuluh orang miskin sampai kenyang. Kalau belum kenyang, boleh minta dia karena itu haknya. Maksudnya ya, dan wajib bagi orang yang kafarat itu ngasih gitu loh. Maksudnya ya, seperti itu nah. nah. Biasanya kalau orang Indonesia itu kan belikan nasi, nah, sama Indomie berapa bungkus itu, sama Pepsi, sama Coca-Cola, sama Fanta udah. Entah itu Syabi'tum Indonesia ini, Udah kenyang. kelas kelas Sudah selesai. Itu seringnya seperti itu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu syahidnya itu tadi sampai kenyang. Jangan cuma separuh-separuh sampai kenyang baru dia selesai kafarahnya. Naam. mahum insyaallah ya yang kafarah yamin ini ya. Nah, kata beliau li anal mahlufa alaihi syai'un wahid. Karena yang dia sumpahi satu saja. Yang dia sumpahi satu perbuatan. Sudah selesai insyaallah yang pertama ini. Yang kedua, al qismu tsani, pembagian yang kedua. Idza tahada al-halaf wa ta'addada al-mahluf alaihi. Sekarang kalau yang kedua ini, sumpahnya cuma satu, tapi yang dia sumpahi banyak perbuatan. Beda apa enggak? Beda enggak? Yang kedua ini sumpahnya sama sekali tak. Wallahi demi Allah. Tapi yang dia sumpahi banyak perbuatan. Kita lihat. Ya anqal seperti contohnya ada orang mengatakan wallahi la ukallim fulanan satu. Wala albas hadzal thawb dua. Wala akhruj ila suq tiga. Artinya apa? Demi Allah, aku enggak akan bicara dengan si fulan satu. Tidak mau memakai pakaian ini dua. Tidak mau keluar ke pasar tiga. Nah, berapa perbuatan? Tiga perbuatan. Berapa sumpah? Satu. Wallahi biyaminin wahidah dengan satu sumpah. Fahuna yalzamuhu kafaratun wahidah. Maka di sini juga sama, harus bagi dia bayar kafarah satu kalau melanggar. Belum. Permasalahan membayar kafarah ini barakallahu fikum ada perselisihan di antara para ulama namun yang rajih dia boleh melanggar dulu baru bayar. Paham ya? Eh, atau dia bayar dulu baru melanggar. Contohnya gini. Demi Allah, anak tidak akan masuk ke rumah si fulan. Ternyata si fulan ini setelah beberapa saat dia menjadi sunni salafi minat sabitin misalkan paham ya akhirnya antum kan tersentuh untuk datang ke rumahnya ziarah berkunjung pernah sumpah nah boleh batalkan dulu sumpahnya itu masuk rumahnya dulu baru kafarah atau kafarah kemudian masuk karena sudah ada apa keinginan untuk batalkan sumpahnya tadi namanya hanus al hanus itu maksudnya al han al hins apa al hinsu al hinsu itu batalkan sumpah paham ya kalau fiilnya kan hanafa Nah, kita lihat sini. Masya Allah ini bagus sekali ini ya. Fahuna yalzamuhu kafaratun wahidah. Wa kali li'anna al-yamina wahidah. Kenapa demikian? Dikarenakan sumpahnya cuma satu. Falatu tujib aksar min kafarah, maka tidak mengharuskan dia membayar kafarah lebih dari satu. Paham Sumpahnya cuma satu. Wa in ta'addada al-mahluf mahluf alaih, walaupun berbilang atau banyak yang dia sumpahi. Fala tata'addad al-kafarah bita'addudi adz-dzawat. Maka kafarah tidak akan pernah berbilang, tidak akan lebih dari satu kafarah tersebut dengan berbilangnya zat yang dia sumpahi. Paham belum? Dengan jumlah zat yang dia sumpahi sebanyak apapun kalau sumpahnya cuma satu, dihitung kafarahnya satu gitu maksudnya. Nah, kama huna sebagaimana di sini. Wala bita'addudil wala bita'addudi as-sifat tidak pula dengan berbilangnya atau banyak sifat kama fil qismil awal sebagaimana pada pembagian pertama. Mohon soalannya ya. Ayo na'am. Fa sekarang kalau ada yang mengatakan Allah ta'ud al-waw huna ala niyati tikraril amil. Kalau ada yang mengatakan sekarang, bukankah wawu di sini? Nah, nah barakallahu fikum eh, kembali kepada niat pengulangan orang yang bersumpah tadi itu kan dia kan Bersumpah tadi kan seakan-akan meniatkan diulangi itu loh. Ya enggak? Sumpah melanggar, sumpah dilanggar, sumpah dilanggar. Seakan-akan ada niatan untuk ngulangi terus itu loh. Nah, itu apakah dia kembali ke situ? Nah, wawunya wawu atafnya itu loh. Fayakunu ka'annal yamin muta'addid. Akhirnya seakan-akan apa sumpahnya itu lebih dari satu itu loh kan. Wallahi demi Allah, aku enggak akan masuk ke rumah si fulan. Melanggar. Wallahi demi Allah, aku enggak akan masuk ke rumah si fulan, melanggar lagi belum? Seakan-akan dia sengaja melanggar itu loh. Nah, itu kan dihitung kenapa enggak dihitung satu persatu gitu loh. Itu menurut ini ya. Fa yuqal innal atfa huna laisa 'alal 'amil. Sesungguhnya pengatofan atau kan mengikutkan ya, mengikutkan sini bukan kepada apa amilnya pelakunya. Al nah, bukan kepada apa? Al-'amil yaitu alladhi wal yamin sumpahnya, bukan kepada sumpahnya. Innama halal mahluf alaih, tapi yang diatofkan yang diikuti ini adalah apa? Yang disumpahi. Amlum. belum? yang disumpahi yang dihitung. Oh, bukan apa oh, bukan yang dihitung adalah sumpahnya, wallahinya bukan itu. Paham Yang dihitung adalah yang disumpahi. Mahum insyaallah. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi atafnya ke situ. Atafnya ke yang disumpahi tadi. Yang sumpahi walaupun banyak lima perbuatan atau sepuluh perbuatan pun kalau sumpahi satu itu satu itu loh. Mahum insyaallah. Paham belum? yang ketiga. Al-qismus salis yang ketiga taat dadat al aiman, wa dadat al-mahluf alaihi. Yang ketiga ini kalau sumpahnya lebih dari satu, kemudian perbuatan yang dia sumpahi juga lebih dari satu. Contohnya bagaimana contohnya? Wallahi demi Allah aku enggak mau makan. Wallahi demi Allah aku enggak mau minum. Wallahi demi Allah aku enggak mau tidur. Wallahi demi Allah aku enggak mau ee, eh, berdiri misalkan. Nah, ini empat ini kan semua ada sumpahnya. Ada sumpahnya semuanya, perbuatan juga empat. Paham belum? Yang ketiga ini. Paham sama ya? Kalau yang pertama berapa tadi yang pertama? Yang pertama tadi kan enam barakallahu fikum sumpahnya banyak satu perbuatan untuk satu perbuatan. Kalau yang kedua sumpahnya apa? Nam barakallahu fikum satu tapi untuk perbuatan yang banyak. Kalau ini enggak sama-sama banyaknya. Sumpahnya berkali-kali, perbuatannya pun juga yang dia sumpahi banyak. Kita lihat. Bi anqal seperti contohnya ada orang mengatakan wallahi la ukalim fulanan. Demi Allah aku enggak akan ngajak bicara si fulan. Wallahi la akhruj ila suq. Demi Allah aku enggak akan keluar ke pasar. Wallahi la albas hadzal thawb. Demi Allah aku enggak akan memakai pakaian ini. Fal aiman huna salata ya enggak? Sumpahnya ada tiga. Sumpahnya ada berapa? Tiga. Wal mahluf alaih salasa. Kemudian yang dia sumpahi juga tiga perbuatan. Wa hanatha kemudian dia melanggar. Fil jami' pada seluruh sumpahnya dia langgar. Qabla an yukaffir sebelum dia bayar kafaroh, Jadi yukafir bukan mengkafirkannya, Maksudnya adalah nam bayar kafaroh, maksudnya. Sebelum bayar kafaroh dia sudah langgar tiga-tiganya. al madhab. Maka berdasarkan madhab yalzamuhu kafaratan wahidah fakat, Maka mengharuskan bagi dia untuk hanya membayar satu kafaroh saja. Li'anna muji bahadil aiman wahid. Dikarenakan yang mengharuskan atau faktor yang mengharuskan dia untuk bersumpah ini satu. Apa itu? Eh, faktor yang Nah, barakallahu fikum yang apa istilahnya yang eh, dia pakai untuk bersembako satu kita lihat. Nah, falamma tahadul mujib sara. Nah, faktor yang bikin dia itu eh, maksudnya gini, maksudnya itu dikarenakan apa? Dikarenakan faktor yang membuat atau mengharuskan sumpah-sumpah ini satu, yaitu mengharuskan dari sumpah tersebut kafarah gitu maksudnya. Ya enggak? Walaupun sumpahnya banyak, tapi kan mengharuskan dia untuk bayar kafarah. Kafarah satuan. Maksudnya itu kafarannya nggak berbeda-beda, sama semua kafarannya, yaitu ima bebasan budak atau memberi makan 10 orang miskin sampai kenyang atau puasa 3 hari ber, berturut-turut. Paham ya? Ayo mana? Mahum soal ini? Ayo kita lihat sini. Falamma ittahadal mujib sara la yajibu akthar min kafaratin wahidah. Maka tatkala faktor eh, nah barakallahu fikum yang ditimbulkan dari sumpah-sumpah tersebut yaitu bayar kafarah itu cuma satu Nah, maka tidak wajib bagi dia membayar kafarah. Nah, tidaklah wajib bagi dia membayar lebih dari satu kafarah. Paham belum? Paham soalnya nih ya? Kan walaupun dia sumpahnya berbeda-beda pun enggak mengubah kafarahnya gitu loh. Kafarahnya teman pilihan teman itu aja gitu loh. Enggak beda gitu loh. Berbeda kalau kafarahnya memang beda-beda. Seperti misalkan dihar, jima siang hari bulan Ramadan, sumpah itu kafarahnya beda-beda enggak? Nah, kalau beda-beda seperti itu ya otomatis dia harus membayar satu satu persatu. Ah, belum. Tapi kalau ini walaupun sumpahnya banyak, yang dia sumpah juga banyak, tapi yang satu akibatnya, bayar kafarah. Ah, belum itu. Kita lihat. Kama law anna al-insana ahdasa bi baulin wa ahdasa bi ghaitin wa ahdasa bi rihin wa ahdasa wa ahdasa bi akli lahmil ibil wa ahdasa bi naumin masyaallah. Ini bagus sekali contohnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Perhatikan baik-baik sebagaimana halnya kalau seandainya orang itu batal dikarenakan kencing, dan batal dikarenakan apa? BAB buang air besar dan batal dikarenakan kentut dan batal dikarenakan makan daging unta. kan batal wudu. Nah, dan batal dikarenakan tidur berapa sebab? 5 sebab. Cukup enggak dia sekali wudu toh? Cukup atau harus 5 kali wudu? Sekali wudu saja, padahal sebabnya banyak gitu loh. Karena apa? Karena itu karena akibatnya satu toh, itu apa? Akibatnya batal wudunya itu loh. Ya enggak? yang dituntut dia butuh, enggak perlu dia butuh satu persatu gitu loh. Paham belum? Akhdul Ghafur Ibrahim. Ewa. Paham soalnya ya? Jadi kan ini sebabnya banyak dia. Sebabnya kenapa dia batal? Kencing, BAB, kentut, makan daging onta, tidur. Lima sebab. Lima sebab ini mengharuskan dia untuk apa? Wudu. Wudunya beda-beda atau sama? Ya sama, sekali tak cukup dah. Seperti itu. Seperti yang sebelumnya tadi. Sumpahnya banyak kali dia sumpah yang dia sumpah juga banyak, tapi kan menimbulkan satu keharusannya itu apa? Bayar kafarah. Kafarahnya sama atau beda-beda? Sama. Jadi cukup sekali toh gitu. Ini kias yang sangat bagus sekali ini. Mohon insyaallah ya. Naam. Kata beliau, fahuna khamsat asbab. Di sini ada lima sebab. Wa yuzihu wudhu'un wahid dan cukup bagi dia, sah bagi dia satu kali wudhu saja. Walaupun lima kali sebab dia ya batal. Ya, yang batal dia naam barakallahu fikum lima sebab. Awal mulanya dia kencing dulu. Nah kencing ternyata dia mau BAB. Setelah itu malah kentut dia. Setelah kentut keluar makan daging apa? Onta. Setelah itu tidur dia. Dah wuduknya dah terbatalkan dengan berbagai macam perbuatan. Cuman sekali saja wuduknya gitu nanti untuk apa? Menghilangkan hadas tadi itu. Mahum soal ini ya. Nah, jadi penting sekali ini. Lakin Lau anna hadar rajula tahayyala. Nah ini bahaya nih hilah ini. Hilah itu membuat tipu muslihat menyengaja gitu loh, menyengaja membuat tipu muslihat. Kita lihat. Main hilah. Akan tapi kalau seandainya orang ini main hilah, tak hanya wahala dan bersumpah ala yamin wa hanafa. Sengaja sumpah dibatalkan, sumpah dilanggar, sumpah dilanggar. Belum menyengaja ini. Kalau yang tak pertama yang satu, dua, tiga kita bawa kepada makna dia tidak menyengaja. Ya mungkin karena ada faktor-faktor yang lain akhirnya dia melanggar. Tapi kalau ini hilah Berhilah itu loh. Nah, barakallahu fikum untuk apa? Wah, sama aja wong sumpah berkali-kali dilanggar ya cuman kafarannya satu aja kok. Nah, akhirnya dia menyengaja sumpahnya berkali-kali itu loh. Nah, itu hilah berarti kan? Ayo kita lihat di sini. Faqilalahu, maka kita katakan kepada dia, "Akhrij kafarah." Keluarkanlah kafarahnya. Faqala la, kata dia. Enggak. Hatta tastami' indi aiman katsirah katanya. Aku enggak akan bayar kafarah sampai terkumpul padaku sumpah yang banyak aku langgar. Paham belum ini? Jadi orang ini sengaja gitu loh. Suruh bayar kafarah enggak mau, enggak mau. Nanti kalau sudah banyak sumpah anak langgar baru kafarah. Karena dia tahu sumpah yang banyak pun nanti kafarahnya masih satu tok itu loh. Sekali tak sudah cukup. Nah, dia main itu, main ilah itu loh. Sengaja melanggar kafarah, melanggar apa tadi? Sumpah yang banyak baru dia bayar kafarah. Suruh bayar kafarah enggak mau pertama tadi. Paham belum? Nah, ini kata beliau Madamatuz zafiha fiha kafarah wahidah kata dia, selama masih sah bayar satu kafarah, biarkan aku nggak mau bayar sekarang sampai terkumpul ya, di sisiku sumpah yang banyak aku langgar setelah itu aku bayar kafarah satu tok gitu loh hilah berarti kan ini menyengaja gitu loh Mahfum, paham belum ini Husain ayo anak kita lihat sini fahada ghair jaiz ini enggak diperbolehkan perbuatan seperti ini wa idza alimna anna nahadi niyyatuhu qulna dan kalau kalau kita apabila kita tahu ini niat dia niat orang tadi itu kulna Eh, falana dengan falana zimahu likul yamin bikafarah. Maka boleh bagi kita mengharuskan orang tadi itu setiap sumpahmu harus bayar satu kafarah. Karena saya itu loh. Tadi kan dia enggak suruh bayar kafarah enggak mau, bayar kafarah enggak mau. Nanti kalau aku sudah banyak sumpah yang aku langgar, baru aku bayar kafarah satu. Nah, kalau jumpai orang seperti ini, niatannya seperti ini, langsung aja kita wajib wajib bagi kamu setiap sumpah yang kamu langgar bayar kafarah. Biar kapok gitu loh istilahnya. Ya enggak? Misalnya lima kali sumpah dia langgar, eh, dia mampunya ngasih makan sepuluh orang miskin kenyang. Berarti berapa orang akhirnya? lima puluh gitu loh. Paham maksudnya ya? Nah, barangkali fikum seperti itu. Ini untuk kan untuk untuk mencegah dia biar enggak main hilah gitu intinya. Li'annahu mutahayyil karena dia membuat perbuatan tadi mutahayyil itu berhilah, membuat semacam tipu muslihat gitu ya, ingin ingin menentang syariat atau ingin bermudah-mudahan gitu. Innamal mas'alatu mafruudatun fi rajulin tawala al-hins 'inda. Tawala al-hins 'inda. Hanya saja permasalahan itu diperbolehkan, diwajibkan bagi orang yang memang apa? Na barakallahu fikum pelanggaran sumpah tersebut na barakallahu fi beruntut atau berulang-ulang, tapi tanpa didasari unsur kesengajaan dari itu. Paham belum? Ya, na'am yakni ma bainal hins al-awwal tsani illa sa'ah aw sa'atain aw yawm aw yawmain aw zaman yasiran mimma jarat bihi al-'adah fa hadha huwa alladhi yakunu fihi al-khilaf masyaallah maksudnya bagaimana maksudnya antara dia sumpah dan dia melanggar itu setelah satu jam kemudian setelah dua jam kemudian setelah sehari atau setelah dua hari atau setelah waktu yang sangat singkat nah yang apa yang secara ada tradisi itu seperti itu kejadiannya kan sering sumpah kan demi Allah anak nggak akan masuk ke rumah sebulan. Ternyata eh, satu jam kemudian masuk dia. Wah, dapat syubhat lagi demi Allah, aku nggak makan masuk rumah sebulan. fulan. Setelah dua jam dia masuk itu loh. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fikum, inilah yang ada perselisihan. Kesimpulannya bagaimana kesimpulannya tadi? Kesimpulannya kalau tujuan kalau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan sumpah tersebut adalah satu yaitu kafarah, maka walaupun berkali-kali sumpah, kemudian kalau dia melanggar atau dengan tiga pembagian itu cukup satu kafarah. Paham ya? Tapi kalau menyengaja menyengaja tadi itu suruh bayar kafarah nggak mau, tapi dia ingin sengaja dikumpulkan dulu sumpahnya yang dia langgar baru dia bayar itu kafarah, malah kita wajibkan masing-masing sumpah yang kamu langgar bayar kafarah gitu loh. Paham belum? Paham insyaallah? esan Ya, Wa ala makhtarahu syekhuna wa syekhul Islam ibn Taimiyah wa aksar ulama yakulun. dan berdasarkan pendapat yang dipilih oleh syekh kami berarti siapa? Syekh Abdurrahman bin Nasir as saadi karena Syekh ibn Utsaimin ini muridnya. Jadi kalau Syekh Muhammad s.a.w. mengatakan syekh kami berarti siapa? Syekh Abdurrahman bin Nasir as saadi rahmatullahi alaih berdasarkan pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di dan juga Syekh Islam Taimiyah dan juga kebanyakan ulama yaqulun innahu idza ta'addadatil aiman wal makhluq wal mahluf alaihi wajib likul yamin kafarah ini. Apabila sumpah itu lebih dari satu, nah yang dan yang disumpahi itu nah barakallahu fikum juga lebih dari satu, maka wajib masing-masing sumpah yang dia langgar atau kafarah. Ini pendapat yang kuat oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Paham belum? Nah, kalau dia sumpahnya lima kali sumpah, kok ngelanggarnya juga lima juga, bayar kafarannya lima itu loh. Paham? Eh, na'am. Ini Masya Allah. Wa idza qala wallahi la adkhul hadzal bait. Kalau ada orang mengatakan demi Allah, aku enggak akan masuk rumah ini. Wallahi la ukalim fulanan. Demi Allah, aku enggak akan bicara dengan si fulan. Wallahi la albas hadzal thawb Demi Allah, aku tidak akan mau memakai pakaian ini. Wa hanasa, kemudian dia melanggar. Hanasa itu melanggar sumpahnya ya. nam fil dilanggar semuanya tadi. Fa innahu yalzamuhu ala hadzal ikhtiyar salah kafarat. Berdasarkan pendapat pilihan ini yang dipilih ini, harus bagi dia apa? Membayar tiga kafarah karena dia melanggar tiga sumpah tadi itu. Amlo ini? Paham ya? Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah alaih dan juga Syekhul Islam. Masing-masing mereka faroh Karena apa? Sumpah yang dia langgar banyak, yang dia sumpahi juga banyak perbuatan. Berarti otomatis yang pertama sama yang kedua, pembagian pertama sama pembagian kedua sudah clear ya. Pembagian pertama satu sumpah eh barakallahu fikum, enam banyak sumpah atau satu perbuatan. Cukup satu kafarah kalau melanggar. Pembagian kedua Sumpah satu untuk banyak perbuatan, satu kafarah juga kalau melanggaran itu. Kalau yang ketiga ini karena banyaknya sumpah dan banyaknya sesuatu yang dia sumpahi maka berdasarkan pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'di masing-masing sumpah yang dia langgar bayar kafarah. Apa maksudnya? Ewa. Mahfum Sain. Abdul Ghafur. Ewa na'am. Al-qismur rabi' pembagian yang keempat. Yang keempat ini berarti perlu diperhatikan baik-baik idza ikhtalafa al-mujib fahuna la la tatadakhal al-kafarat. Nah, barakallahu fikum. Naam. Apabila berbeda-beda al-mujib, ya, berbeda-beda sesuatu yang mengharuskan dia. nah barakallahu fikum. Untuk bayar kafarah itu beda-beda, maka tidak bisa saling dimasukkan kafarah-kafarah yang ada. Kalau perbuatan, nah barakallahu fikum, apa? Kalau perbuatan yang membuat dia harus bayar kafarah itu berbeda-beda, ini pahami ya? Perbuatan yang membuat dia harus membayar kafarah itu beda-beda, maka kafarah satu dengan yang lainnya enggak boleh saling dimasukkan. Enggak boleh saling dimasukkan. Mafhum insyaallah? Akhab Abdurrahman. Mafhum insyaallah? Ya, nah. Jadi kalau faktor yang mengharuskan dia bayar berkafarah itu beda-beda faktornya maka kafaroh-kafaroh yang ada ini nggak boleh nggak boleh saling dimasukkan, nggak boleh. Harus masing-masing kafaroh sendiri-sendiri. Paham belum ini yang keempat ini? Paham belum Abdullah? Yang keempat ini paham ini? Berbeda-beda faktor yang mengharuskan dia membayar kafaroh. Faktor pertama karena dihar. Faktor kedua karena sumpah. Faktor yang ketiga karena dia jima di siang ini bulan Ramadan. Beda nggak tiga ini? Beda. Nah, seperti ini nggak boleh kafarohnya saling dimasukkan. Satu kali kafarah tiga perbuatan tadi nggak boleh, harus masing-masing kafarah sendiri-sendiri. Kita lihat. Kal yamin wad bihar, seperti sumpah wad bihar. Apa bihar tadi? Ucapan apa tadi? Suami kepada istrinya apa? Nam anti alayya kadari ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Itu ucapan bihar. Fal mujib mukhtalaf. Maka faktor yang mengharuskan dia membayar kafarah beda sudah. Kenapa beda? falyamin kafaratuhu it'amu ashrati masakin. Maka sumpah kalau dia langgar kafarannya apa? Memberi makan 10 orang miskin sampai kenyang au kiswatahum. Eh, nah, au kiswatahum. Eh, nah. Au kiswatuhum atau memberi pakaian mereka. Memberi pakaian 10 orang miskin. Sampai apa kali ini? Sampai kenyang enggak? Ya secukupnya. Paham ya? Ngasih, ngasih pakaian itu yang layak kan itu. Nah, kalau pakaian kan enggak sampai kenyang. Paham maksudnya ya? Eh, nah. Telah sini al tahrir raqabah atau membebaskan budak. Wa dihar sedangkan dihar ingat-ingat kafaratuhu itskur raqabah. Sama juga. Memerdekakan budak. Memerdekakan apa? Budak. Fa in kalau dia tidak mampu, enggak menjumpai fasiyamu ini mutatabi'ain puasa dua bulan berturut-turut. Fa illam yastati' fa it'am 60 miskinan. Kalau enggak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Beda enggak sekarang kafarannya? Beda. Kalau beda kafarannya seperti ini dan beda sebabnya juga tadi, maka tidak bisa disaling dimasukkan dalam satu perbuatan. Harus masing-masing kafarannya sesuai dengan apa yang dia langgar tadi itu. Kalau dihar seperti ini, kafar sendiri. Kalau yamin seperti ini, kafar sendiri. Paham belum? Ini pembagian yang keempat. Mahum insyaallah. Hewan na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa habibakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi pembahasan yang baru. Pembahasan yang baru ini seputar apa? Seputar seorang menjadikan karyawan untuk kerja di rumahnya. Ada seorang dia menjadikan karyawan untuk kerja di rumahnya atau dia punya pekerjaan dibutuhkan ke orang lain. Namanya atau dia punya proyek, misalkan dia ingin bangun rumah, kemudian nyuruh orang lain. Ada dua kemungkinan suruhan tadi itu. Borongan, ada juga yang ditentukan dengan waktu per pekan misalkan. Maksudnya dengan waktu itu maksudnya itu enam setiap satu pekan gajian itu loh ya. Ada yang borongan. Kalau borongannya tahunya jadi. Jadi kalau nggak jadi dia tanggung jawab yang borong tadi itu. Paham ya? Kalau yang per pekan ini tergantung bosnya nanti. Kalau dia hari Senin enggak masuk, hari Selasa masuk, hari Rabu enggak masuk, hari Kamis enggak masuk misalkan, ya gajinya sesuai dengan ketika dia masuk itu loh. Jangan dihitung satu pekan full dikasih gaji itu enggak. Itu pembahasannya. Qala al-mu'allifu asbahullah kita ambil dikit aja yang atas itu. Idza addama alaihi wajaba lahu ma ju'ila lahu alaihi. Masyaallah. Apabila seseorang sudah menunaikan kewajibannya, nah, kewajiban maksudnya yang sudah ditugaskan bagi dia, maka wajib bagi orang tersebut yang sudah ditunaikan kewajibannya itu wajib memberikan apa? gaji atau upah kepada orang yang sudah menunaikan kewajiban, menunaikan apa haknya tadi itu. Paham belum? Paham maksudnya ya? Maksudnya itu kalau ada orang kerja sudah menunaikan pekerjaannya secara amanah dan juga secara Nah, barakallahu fikum kesepakatannya maka wajib bagi orang yang menjadikan karyawan atau orang yang kerja sama dia tadi itu, maka dia wajib ngasih gaji. Ngasih wajib memberikan upah sesuai dengan kesepakatannya. Paham belum? Contohnya gini kesepakatannya. Nah, ini kami mau bangun, bikin kamar mandi nih, Pak. Bagaimana siap enggak? Siap, tapi kalau tukang 200.000, kalau tenaga 100.000 kata orang tadi itu. Kata bosnya yang yang punya proyeknya pembikinan kamar mandi ini yang jabatan siap katanya. Ternyata apa? Ternyata setelah satu pekan gajinya enggak seperti apa yang dia sepakati. Maka para karyawan tadi itu, para pekerja tadi boleh nuntut. Kesepakatannya kan yang tukang 200 ribu. Yang tenaga, yang tenaganya itu yang membantu tukang itu 100 ribu kesepakatan itu. Ternyata enggak. Malah digaji sama dia setelah gajian hari Sabtu ya, Sabtu sore itu ya biasanya ya. Itu malah tukangnya kasih 100, tenaganya masih 50. Sesuai enggak dengan kesepakatan berarti? Nah, para karyawan, para pekerja tadi boleh nuntut. Paham ya? Menuntut haknya. Seperti itu maksudnya. Wa hadza syamilul lil a'mal wal a'wad. Ini mencakup masalah amal, pekerjaan-pekerjaan wal a'wad. A'wad itu nah barakallahu fikum upah, memberikan upah. Naam. Fal ajir ala amalin wal mujahil alaih maka orang yang mengontrak orang untuk suatu pekerjaan atau orang yang menjadikan orang lain untuk bekerja di tempatnya atau bekerja untuknya, idza amila dzalikal amal, apabila orang tersebut yang dijadikan kuli atau jadikan karyawan tadi itu sudah melakukan amalannya wa kamu wa kamalahu dan sudah menyempurnakan tugasnya istahaqqal ujrah wal al musammah wal na'am barakallahu fikum al-ja'al al-musamma, maka dia berhak mendapatkan apa? gaji atau upah yang sudah disebutkan atau yang sudah tentukan. Paham belum? Paham belum ini permasalahan ini? Paham ya? Jadi kalau kita menjadikan orang itu kerja di rumah kita, karyawan atau pekerja di rumah kita, eh, maka ketika sudah selesai kerjaannya wajib bagi kita kasih gaji gitu loh. Bahkan sebutkan dalam hadis itu upayakan gaji itu sebelum keringatnya keringan itu. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu jangan ditunda. Wah nanti aja Pak sepekan yang akan datang Pak sekarang belum ada gajinya. nggak bisa. Karena orang kerja itu juga ada ada kebutuhan di situ. Paham belum ini? Abdullah, mafhum insyaallah? Eh, mafhum? Permasalahannya paham ini permasalahan ini? Ya, nah, ini penting sekali ini ya. Suatu ketika sudah jadi bos tahu paham, paham ya. Jadi bos ini bos apa? Bos bandeng misalkan. <laughs> Atau bos apa intinya jadi bos ada karyawannya, ada pekerjanya itu mau nggak mau gaji gitu loh, sesuai kesepakatannya. Jangan ketika sudah dikerjakan gajinya, wah nanti aja ya, eh, sepekan yang akan datang misalkan. Itu apa dasarnya nggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ini. Penting sekali ini. Fa in lam yakum bima alaihi lam yastahiq fil ju'alah syai'a. Tapi kalau pekerja tadi, pegawai tadi itu, kuli tadi itu, buruh yang sudah bekerja tadi itu, tidak melaksanakan apa yang jadi kewajibannya maka dia na barakallahu fikum orang yang menjadi orang yang apa barakallahu fikum e, mencari karyawan atau mencari pekerjaan itu tidak wajib memberikan haknya. Paham ya? Karena apa? Karena karyawan pegawainya itu tidak melaksanakan kewajiban yang sudah dibebankan kepadanya. Paham belum? Contohnya gini. Ini tolong bikin kamar mandi ya? Ya katanya. Nah, borongan, taruhlah borongan. Borongan ini tahunya jadi. Ternyata apa? Nah, barakallahu fikum sudah berbulan-bulan enggak jadi-jadi. Nah, jadi-jadi kesepakatannya kalau jadi kasihkan uangnya taruhlah gitu ya. Atau kesepakatannya uang dahulukan misalkan. Kalau ternyata belum jadi, maka nah pada asalnya kalau uang tadi belum diberikan, enggak enggak boleh diberikan sampai para karyawan tadi mewujudkan apa yang sudah sepakat dari itu. Apa maksudnya ya? Nah, pekerjaan seperti itu. Contohnya kerja bangunan tukang sama tenaga juga sama aja. Kalau belum selesai ya belum dikasih gajinya itu. Nah misalnya satu pekan. Nah kok baru hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu pada asalnya belum dikasih gaji. Kecuali kalau keridoan dari bosnya atau dari atasannya mungkin dia butuh dipinjami dulu. Tapi, nah, tapi nanti kalau gajian udah nggak terima lagi ketika gajian. Ini penting juga ternyata ya. Allah mustahil. Terlihat sini, li'anal ju'alah akdun jais. Karena ju'alah, ju'alah itu nah barakallahu fikum menjadikan orang sebagai tenaganya atau sebagai tenaga kerja atau sebagai pegawai atau sebagai karyawan itu adalah transaksi yang boleh. Transaksi yang boleh. Contohnya gini, si A ngomong sama si B, si B anak ini capek sekali jadi tolong sepekan ini antum yang nyucikan baju anak ya. Nah, berarti otomatis antum menjadikan apa? Si B ini karyawan antum itu loh. Nyucikan baju selama sepekan itu. Nanti tak kasih gaji. Gajinya berapa? Ya sekali nyuci ya 5000. Nah, itu rinsonya dari ana kata kata si A. Rinsonya dari ana, sabun dari ana, Baiklin dari ana, pewangi dari ana juga. Pokoknya antum tahunya nyuci, bersih, jemur, kering. Nah, ya. nah si B siap katanya. Jadi otomatis kan satu pekan itu misalkan hari, sampai hari Sabtu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 6 hari ya. Nah, 6 kali 5 berapa? 30 ribu. Mau gak mau si A harus gajinya 30 ribu nanti. Paham ya? Sudah selesai. Paham ya? Kalau ternyata kalau sudah selesai kok enggak mau enggak kasih gaji, wah ini tuntut, bisa tuntut, si bin tuntut bisa ini. Ini bagaimana ini? Kesepakatannya bagaimana? Karena dia sudah mengorbankan waktunya itu loh dan tenaganya. Paham belum? Tapi kalau ternyata si A kasihan, wah kasihan juga 30. Sudah tak kasih 50 yang 20 bonus buat antum. Boleh enggak terima? Gajinya kan berapa tanya aslinya? 30, tapi yang 20 dikasihkan. Boleh terima? Boleh ya, enggak masalah ini. Enggak masalah, nah. Masya Allah ini bagus sekali ya. Allah musta'an. Jadi yang berikutnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang karena yang berikutnya ini juga seputar itu. Nah, menjadikan menjadikan apa orang sebagai karyawannya, sebagai pekerjanya, pegawainya, bagaimana yang perlu dilaksanakan, bagaimana yang perlu di Nah, barangkali fikum tentukan nanti ada pekerjaan yang borongan sifatnya, ada yang diikat dengan waktu tertentu, sepekan sekali gajinya, sebulan sekali gajinya, itu macam-macam nanti. نسال الله السلامة والعافية والحمد لله رب العالمين